Dan di antara perkara yang selayaknya untuk diperhatikan dan sangat ditekankan al-amru bihi perintah dengannya. Terdapat perintah yang sangat ditekankan. Di antara perkara hal yang di antara perkara yang sangat ditekankan atau diperintahkan dengan sangat ditekankan adalah menghormati Al-Quran. Dari banyak berbagai perkara yang terkadang bermudah-mudah melakukannya sebagian orang-orang yang lalai dan sebagian orang-orang yang membaca Al-Quran bersama-sama. Di antaranya adalah menjauhi tertawa, tawa, wal Ya, tentang makna lagat dijelaskan oleh an di akhir kitab poin yang ke-116. Maknanya adalah ikhtilatul aswat. Suara yang campur baru tidak karuan. Wal hadis dan berbicara di sela-sela membaca Al-Quran menyelai bacaan Al-Quran dengan ngobrol. Kecuali perkataan yang memang yutar ilaihi harus diucapkan. Dan adalah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat yang ke-204 wa idha al-Qur'anu jika Al-Qur'an dibacakan siapapun yang membaca Allah tidak sebutkan siapakah pelakunya Fastami'ulahu maka dengarkanlah Al-Qur'an tersebut wa ansitu dan diamlah. Maka Allah perintahkan dua hal, ya, amal liyah dan amal batiniah. Fastami'u ulahu, Dengarkanlah, ini amal batin. Wa ansitu dan diamlah, ini amal zahir. La'alakum turhamun supaya kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengikuti atau meneladani sebuah riwayat yang diatkan oleh Ibnu Abi Daud dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma anaukan itu idza al-Qur'an Ibnu Umar itu jika membaca Al-Qur'an maka beliau tidak ngobrol, tidak berkata-kata hatta yafurra mimma arada ayaqra'ahu sampai beliau selesai dari ayat atau bacaan yang ingin beliau baca. Diatkan oleh Bukhari di dalam, sah, uh, dalam sahihnya. Wakal Bukhari mengatakan lam yatakalam Ibnu Umar tidak berkata-kata sampai selesai dari al dari bacaan yang beliau ingin baca. Riwayat ini disebutkan oleh Bukhari di kitab tafsir dalam Sahih Bukhari ketika uh, menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala nisaukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Kemudian yang kedua yang harus dihindari untuk dilakukan pada saat membaca Al-Quran adalah al-abas biliyadi, main-main dengan tangan atau dengan yang lainnya, dengan jenggot, dengan kain, karena sebenarnya orang yang baca Al-Quran itu berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka janganlah dia bermain-main baina yadaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara hal yang harus dihindari pada saat membaca Al-Qur'an adalah an-nazar ila melihat sesuatu yang melalaikan pikiran. Wayubadidu dhihna dan menghancurkan pikiran, mengacaukan pikiran. Wa akfa min hadza kullihi dan yang paling jelek dari ini semua dari segala pandangan yang e, mengacau balaukan pemikiran atau pikiran adalah an-nazar ila ma la yajuzu an-nazaru ilaihi. Melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kal amrod semacam melihat dengan seksama al amrod. Amrod adalah laki-laki namun yang belum nampak kelaki-lakiannya dengan belum berjenggot. Ya, masih mulus seperti perempuan. Maka termasuk amrat adalah anak kecil. Anak laki-laki kecil. Itu amrat. Atau yang lainnya. Karena mengamati atau melihat, memperhatikan al-amrat al-hasan. Laki-laki yang belum berjenggot, yang rupanya rupawan. Yang bagus rupanya. Ya min ghairi hajatin tanpa ada kebutuhan itu hukumnya haram. Baik pandangan tersebut disertai syahwat ataupun tanpa syahwat, baik dalam kondisi amnil fitnah dipastikan tidak mungkin timbul godaan ataukah tidak bisa dipastikan timbulnya godaan ataukah tidak. Jelas tidak ada kebutuhan maka memandangi al-amrat memandangi laki-laki eh, yang masih belia, yang belum berjenggot, atau anak kecil, laki-laki, anak kecil yang berwajah ganteng, ini hukumnya haram. Hadza wal madhabus sahih. Inilah pendapat yang benar yang terpilih ya, yang dipilih oleh banyak ulama. Dan di antara ulama yang menegaskan haramnya memandang amrod di antara yang menegaskan haramnya memandang amrat adalah al-Imam Syafi'i. Wa man la yuhsa minal ulama. Dan para ulama yang lain yang banyak yang tidak bisa dihitung. Bahkan sebagian salaf mengatakan memandang perempuan itu ada satu setan. Nah, kalau memandang amrat itu ada sepuluh setan. Memandang perempuan itu setannya cuma satu. Memandang amrot, setannya sepuluh. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman dalam mereka memundukan sebagian pandangan mereka. Min di sini litafa'id. baik. Nah, tidak semua pandangan itu haram, cuma sebagian pandangan. Seorang laki-laki memandang perempuan dalam rangka untuk khidbah, nah, ini diantara untuk dilamar, ini diantara pandangan yang boleh. Maka min di sini litaba'id menunjukkan makna sebagian. Alasan yang lain adalah karena karena amrat itu semakna dengan perempuan statusnya seperti perempuan. Bahkan boleh jadi sebagian amrod atau banyak dari amrod itu malah lebih cantik, ya, lebih bagus, lebih rupawan daripada banyak perempuan. Oleh karena itu, ya wa yatamakan min asbabi raibah fihi ya, maka sebab-sebab yang mencurigakan itu lebih kuat, lebih kokoh ya tamakan, lebih kokoh dalam amrod. Wayatasahal min turkisyar dan mudah jalan-jalan keburukan itu mudah fi untuk amrot dibandingkan untuk perempuan, perempuan dewasa. Pelecehan seksual terhadap anak kecil nah itu tentu lebih mudah daripada orang yang punya niatan buruk kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa. Itu lebih mudah anak kecil bisa ditipu kasih permen atau yang lain. Karena tahrimu aula maka haramnya memandang amrod laki-laki kecil, laki-laki belia, yang berwajah rupawan, yang berwajah anak-anak, kanak-kanak, maka hukum haramnya lebih-lebih haram daripada memandang perempuan. Dan perkataan para ulama fitan firmin hum yang menjauhkan kita, yang mengingatkan kita dari amrat itu tidak bisa dihitung banyak sekali. Dan para ulama salaf menyebut amrah dengan antan. Ya, sesuatu yang busuk. Karena mereka adalah orang-orang yang dinilai kotor secara syar'i. Wa aman nazar ilaihi Adapun melihat amrat, amrat itu adalah laki-laki yang masih belia, belum berjenggot, atau bahkan termasuk di dalamnya adalah masih kanak-kanak. Dalam kondisi jual beli, wal akhdi wal ata mengambil barang dan memberikan barang watatayub dan me memberi wewangian petaklim wa nahwiha atau mengajari anak kecil atau semacamnya yang merupakan hal-hal yang dibutuhkan maka hukumnya adalah boleh lidoroh karena terpaksa akan tapi boleh ini bersyarat tidaklah orang yang memandang itu mencukupkan diri dengan kadar yang dibutuhkan. Secukupnya. Kemudian jangan terus menerus memandangi, ya, jangan terus menerus melototi. Ya, namun ya, sering mengalihkan pandangan min ghairi Jangan terus menerus memandangi jika tidak ada kebutuhan mendesak. Demikian pula seorang guru yang ngajari anak-anak, yang ngajari amrat, inama yubahulan nazar, eh, dibolehkan baginya memandang hal yang memang dibutuhkan untuk dipandang. Demikian juga haram atas semua orang seluruhnya dalam kondisi apapun pandangan bersahwat. Dan ini larangan ini, hukum ini, hukum haram ini tidak khusus hanya memadai amrat. Bahkan haram atas setiap mukallaf memberikan pandangan yang bersyahwat ila kuli ahadin pada siapapun. Baik memandangi laki-laki, sesama laki-laki, kalau memang pandangan bersyahwat haram. Jangan ke laki-laki, mandang tembok bersahwat hukumnya haram maka haram hukumnya pandangan bersahwat dalam kondisi apapun dan siapapun yang dipandang baik memandang laki-laki ataupun memandang perempuan baik perempuan tersebut masih mahram ataupun tidak mahram maka semua pandangan bersahwat hukumnya haram kepada siapapun satu-satunya pandangan sahwat yang diperbolehkan adalah ila zauja kecuali pandangan seorang suami kepada istrinya dan seorang pemilik budak laki-laki kepada budak perempuan yang dia memiliki istimta pihak yang dia memiliki kewenangan untuk bersenang-senang dengannya yaitu budak perempuan yang dikumpuli oleh tuannya bahkan sampai berkatalah sampai ulama-ulama madhab syafi'i mengatakan haram hukumnya pandangan bersyahwat kepada mahram kepada wanita yang statusnya masih mahram meskipun anak perempuannya sendiri ataupun bahkan ibunya atau kakak perempuannya kalau itu pandangan-pandangan syahwat bersyahwat hukumnya haram wallahu a'lam dan kewajiban orang-orang yang hadir di majelis pembacaan Al-Quran atau baca Al-Quran jika melihat salah satu dari kemungkaran yang telah disebutkan di atas atau yang lainnya, maka adalah dia melarang. Melarang hal tersebut ala hasabil imkan, sesuai dengan kemampuannya. Dengan tangan bagi yang mampu, dengan lisan bagi orang yang tidak mampu dengan tangan namun mampu dengan lisan. Wa ila jika tidak mampu dengan tangan, tidak pula dengan lisan, maka adalah dia mengingkari dengan hati dan itu adalah selemah-lemah iman. Kemudian pasal berikutnya tidak boleh membaca Al-Quran bil ajamiyah dengan terjemah. Tidak boleh menggantikan terjemah Al-Quran, menjadikan terjemah Al-Quran sebagai pengganti Al-Quran. Dan tidak membaca surat Al-Fatihah yang berbahasa Arab namun baca terjemah surat Al-Fatihah berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa atau berbahasa Inggris atau yang lain. Maka kata Nabi tidak boleh membaca Al-Quran bila jamiah dengan bahasa non-Arab baik untuk orang yang menguasai atau memahami bahasa Arab ataupun yang tidak menguasai Baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka jika ada orang yang membaca Al-Quran biha dengan bahasa non-Arab, artinya dengan terjemah, di dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Hada madhabuna, ilah madhab syafi'i, ilah madhab syafi'i, madhabnya Imam Malik, Ahmad, Dawud al-Zahiri, dan Abu Bakar Ibnul Mungdir. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan boleh boleh baca Quran dalam sholat dengan terjemah. Watasihu bi sholatu dan sholat sah dengannya. Sedangkan dua muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asyaibani mengatakan boleh demikian membaca Al-Fatihah misalnya dengan bukan bahasa Arabnya namun terjemah Al-Fatihahnya. Namun bagi orang yang tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab. Dan tidak boleh bagi orang yang bisa membacanya dengan bahasa Arab. Dan perlu diketahui pendapat Abu Hanifah tentang hal ini disebutkan kalau beliau meralat pendapatnya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Manak Qatan di Mabahis fi Ulumil Quran. Dan tidaklah diragukan bahasanya yang benar adalah pendapat jumhurul Fukuha yang mengatakan tidak sah dan tidak boleh baca Quran atau secara spesifik misalnya dalam sholat membaca Al-Fatihah dengan terjemah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan terjemah surat Al-Fatihah tidak disebut surat Al-Fatihah. Namun disebut terjemah surat Al-Fatihah. Nah, karena itu maka orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dan menggantinya dengan terjemah surat Al-Fatihah, dia tidak dikatakan membaca surat Al-Fatihah. Dia cuma statusnya membaca terjemah surat Al-Fatihah. Sehingga tidak sah, ya, maka sholatnya tidak sah. Adapun apa yang pernah terjadi di tempat kita dilakukan oleh orang yang bernama ya, Muhammad Roy atau ya, yang uh, sholat dengan dui bahasa Yusman Rai. Nah, maka ini satu hal yang tidak ada ulamanya, satu hal yang tidak ada salafnya. Karena Yusman Rai ini salatnya dua bahasa, artinya membaca Al-Fatihah, setelah itu membaca terjemah surat Al-Fatihah. Ini dua bahasa yang dipakai. Ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan pendapat semacam ini. Orang-orang liberal membela Yusman Roy dengan mengajukan pendapat Abu Hanifah. Maka yang pertama kita katakan, ya tidak semua pendapat itu pendapat yang benar. Kemudian yang kedua, Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Abu Hanifah tidak berpendapat demikian. Bukan bahasa yang dibolehkan oleh Abu Hanifah, meskipun ya, disebutkan kalau beliau sudah meralat pendapatnya. Mana, apa? Bahasa Arabnya ditinggalkan. Dan sholat dengan terjemah sholat Al-Fatihah. Itu pendapat Abu Hanifah. Adapun kalau dui bahasa Al-Fatihah dengan bahasa Arab dibaca, kemudian setelah itu terjemahnya juga dibaca, maka ini bukan pendapat siapapun. La jumhur wala Abu Hanifah. Bukan pendapat jumhur ulama, bukan pendapatnya Abu Hanifah. Ya kan? Pendapatnya Abu Hanifah adalah ada orang yang baca Quran, eh, ada orang yang sholat, Al-Fatihah berbahasa Arab tidak dia baca. Namun dia baca terjemah Al-Fatihah. Sehingga eh, dan ini dibolehkan oleh Abu Hanifah. Namun ini bukan berbahasa, bukan menggabungkan antara Al-Fatihah dengan terjemah Al-Fatihah. Kemudian pasal berikutnya diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tujuh kiroah yang disepakati dan tidak boleh membaca Al-Quran di luar tujuh kiroah. Demikian pula tidak boleh membaca Al-Quran dengan riwayat yang sad, riwayat yang ganjil, meskipun itu diunungkil dari tujuh kiroah. Nisab, jadi ada ada beberapa variasi baca Quran. Nah, ini disebut dengan tujuh kiroah. Karena ada tujuh, tujuh kiroah. Yang eh, sebagian kiroah ini satu dengan yang lain. Boleh jadi banyak yang sama. Jadi eh, yang dimaksud tujuh kiroah itu bukan berarti kiroah pertama dengan kiroah yang kedua. Kemudian berbeda total. Itu tidak. Ada perbedaan di beberapa tempat. Nah, kalau menurut kiroah satu, maka bunyinya demikian. Kalau menurut kiroah yang lain, bunyinya demikian. Dan boleh jadi untuk satu ayat itu cuma ada dua kiroah misalnya. Misalnya untuk misalnya surat Al-Fatihah Malik Yomidin itu cuma ada dua kiroah. Antara mimnya pendek ataukah mimnya panjang. Ya, maka yang baca mimnya pendek ini kiroah siapa siapa siapa, kemudian yang baca kiroahnya panjang itu bacaannya si fulan fulan fulan. Maka perlu diperhatikan yang namanya tujuh kiroah bukan pertama bukan total berbeda. Cuma perbedaan perbedaan di beberapa tempat. Nah, kemudian kemudian di tempat-tempat yang berbeda tersebut tidak harus bedanya ada tujuh. Nah, bisa jadi bedanya cuma dua, bedanya cuma tiga. Tergantung ayatnya. Misalnya semacam Malik Yomidin itu cuma ada dua. Antara yang mimnya pendek dan mimnya panjang. Nah kiroah yang kita pakai, yang umum dipakai adalah kiroah hafus an asim. Nah, ada kiroah yang lain. Misalnya ya yaladina aman inca akum fasikum binabain fatabayanu. Itu ada dua kiroah. Ada yang fatabayanu, ada yang fatasabatu. Maka tidaklah kalian tasabut. Nah, cuma ada dua kiroah. Dan satu kiroah itu disebut saat. Satu kiroah itu disebut saat ketika ya, salah satu dari tiga syarat itu tidak terpenuhi. Yang pertama, ya, kiroah yang boleh dipakai adalah kiroah yang mutawatir. Sanat yang mutawatir. Sanatnya sahih namun tidak mutawatir itu kira asad. Apalagi yang sanatnya daif. Ya, sanat ahnya harus mutawatir. Sahih namun tidak mutawatir maka itu dihukum sad. Dihukumi sad. ah yang sad. Kemudian yang kedua lahu filuwa. fil ah tersebut itu bisa diterima dari sudut pandang bahasa Arab. Ada artinya, ada maknanya. Ada yang memang membacanya demikian. Di antara dialek-dialek orang Arab, eh, dari dialek suku-suku Arab. Kemudian yang ketiga, tidak keluar dari Rosam Usmani. Tidak keluar dari Rosam Usmani maka kiroah itu dianggap kiroah yang makbulah kalau memenuhi uh, tiga syarat tersebut. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka itu disebut kiroah sad. Ini dimaksud dengan riwayat sad di sini. Saya tidak dan akan datang di bab 7 insya Allah Ta'ala penjelasan tentang kesepakatan para fukoha diminta untuk bertobat siapa saja yang membaca dengan qiraah yang sad man qira'a sawad siapa saja yang membaca dengan qiraah-qiraah yang sad au qira'a biha atau membaca dengannya Berkata Azhabuna, berkata para ulama madhab syafi'i dan yang lainnya, seandainya ada orang yang membaca dengan kiroah yang sad, dalam sholat, maka batalah sholatnya jika dia adalah orang yang tahu kalau itu qiraah yang sah. Dan jika dia tidak tahu, maka sholatnya tidak batal. Walam tusab lahu tilkal qiraah, namun qiraah tersebut tidak dianggap tidak dianggap ada. Dia membaca surat Al-Fatihah dengan qiraah yang sah, maka dia dianggap belum baca Al-Fatihah. Al-Imam Abu, Abu Umar Ibn Abdul Bar al hafid menukil ijma' kaum muslimin mengatakan bahasa kaum muslimin sepakat tidak boleh al-qiraah bisa membaca Al-Quran dengan qiraah yang sad dan tidak boleh sholat di belakang orang yang membaca dengan qiraah yang sad. Para ulama mengatakan siapa yang baca dengan qiraah yang sad jika dia tidak mengetahuinya eh, tidak mengetahui kalau itu qiraah yang sad atau tidak mengetahui haramnya maka diberitahu Fa'in ada ilahi jika dia masih mengulangi atau dia telah tahu kalau itu kira'ah yang saat maka dia diberi hukuman takzir yang keras. Ila ayantahi andalika sampai dia berhenti dari perbuatannya. Dan wajib atas setiap orang yang memiliki kemampuan untuk mengingkari dan melarang untuk mengingkari dan melarang orang tersebut. Dan pasal berikutnya masih masalah kiraah dan jika seorang itu memulai membaca Al-Quran dengan salah satu dengan kiroah salah satu kuro dengan salah satu kiroah eh, dengan kiroahnya salah satu kore pakar kiroah misalnya dia telah membaca dengan menggunakan riwayat Hafiz eh, An Asim sebagaimana yang umum di tempat kita maka dia tidak boleh uh, baru maka sepatunya dia terus menerus memakai kiroah tersebut selama temanya masih terkait sama ayat tersebut satu tema bahas tentang Musa misalnya dan setelah itu nanti bahas tentang Isa nanti tema yang sama pakai kiroah yang sama Faidang kota irtibatuhu maka jika telah berakhir kaitan kalimat dengan kalimat, maksudnya temanya sudah berubah, maka dia boleh membaca dengan kiroah yang lain. Dengan menggunakan salah satu dari tujuh kiroah. Ada nama kiroah salah satu kiroah itu kiroah waros. Nah, waras itu dipakai oleh orang-orang Maroko, orang-orang Maroko dan sekitarnya di ujung Afrika itu Quran standar mereka waros, Ya. Bukan hafaz an-asim. Maka misalnya temanya sudah berubah, maka dia kemudian mau ganti membaca dengan uh, kiroah yang lain, kiroah waras misalnya. Maka boleh. Namun al-aula yang lebih utama adalah muhu al-ula. Dia terus menerus memakai kiroah yang pertama dia pakai. fihad hadal majelis di tempat tersebut. Ketika dia memulainya dengan membaca kiroah waras, dia sampai selesai pakai waras dari awal dia pakai uh, hafaz, maka adalah dia pakai kira hafaz sampai dia selesai membaca Al-Qur'an. Kemudian pasal berikutnya kalau ulama para ulama mengatakan al aula yang lebih utama hendaknya seorang itu membaca sebagaimana urutan mushaf, membaca surat sebagaimana urutan mushaf. Artinya dia membaca surat Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Ali Imran, semua ba'daha, kemudian surat-surat setelahnya, alat tertib, urut sebagaimana yang ada dalam mushaf Al-Quran. Baik membaca anjuran untuk membaca Al-Quran dengan urut sebagaimana ada di mushaf itu berlaku baik seorang pembaca Al-Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sampai-sampai sebagian ulama madhab syafi'i mengatakan, seandainya seorang membaca dalam rakaat yang pertama dari sholatnya surat an maka hendaknya uh, dia membaca di rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah, adalah dia membaca ya, Al-Baqarah atau sebagian dari surat Al-Baqarah. Karena terusnya Anas selesai berarti kembali ke Al-Baqarah. Sebagian e, sebagian ulama-ulama Syafi'i mengatakan dan dianjurkan jika seorang itu membaca satu surat, ayat kok ba'daha Allah titaliha. Hendaklah dia membaca setelah surat itu surat setelahnya. Apa dalil anjuran hal ini? Dalilnya adalah tertib mushaf Al-Quran itu dijadikan semacam ini karena satu hikmah. Maka adalah kita memelihara hikmah tersebut kecuali terdapat dari dalil dari syariat yang memberikan pengecualian. Semacam sholat subuh pada hari Jumat. Maka dianjurkan untuk meneladani Nabi dengan membaca di rakaat pertama surat sajadah. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Hal ata al-insan. Demikian juga dalam surat uh, salat Aid Nabi membaca di rakaat yang pertama surat Qaf. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi membaca Batis Sa'ah Wansakal Komar surat al komar nah, Maka untuk salat Aid Nabi mengajarkan dua versi untuk bacaan. Yang pertama adalah yang disebutkan di sini Qaf dengan Al-Qamar. Kemudian versi yang kedua mungkin yang lebih akrab di telinga kita yaitu ya, Al-A'la dengan Al-Ghasiyah. Dan berkaitan dengan masalah bacaan di salat subuh pada hari Jumat, maka yang Nabi membiasakan untuk membaca surat sejadah. Dan yang jadi maksud di sini adalah rakaat pertama surat sejadah dan surat sejadah ini adalah utuh satu surat. Bukan beberapa ayat dari surat sejadah. Demikian juga rakaat kedua itu surat Al-Insan utuh bukan beberapa ayat dari surat Al-Insan. Kemudian yang jadi maksud dalam hal ini untuk rakaat pertama ada surat sajadah, bukan surat yang ada sujud di lawahnya. Sebagian orang beranggapan kalau yang jadi maksud untuk rakaat pertama salat subuh hari Jumat itu adalah di rakaat pertama membaca surat yang ada sujud tilawahnya. Bukan. Bukan itu yang jadi maksud. Yang jadi maksud dan yang jadi pokok masalah adalah membaca surat sajdahnya. Maka di sini Anawi menukil perkataan Ba'du Ashab. Paragraf, paragraf ini dengan paragraf sebelumnya agak berbeda. Yang tadi paragraf ini Anawi mengatakan perkataan sebagai ulama Syafi'iyah yang mengatakan yang afdal kalau orang itu membaca Quran setelah dia ngambil satu surat maka dia ngambil setelah itu rakaat kedua surat setelahnya. Berarti kalau orang itu yang paling afdal, kalau orang itu di satu sholat dia membaca surat Al-Kafirun, maka rakaat kedua adalah surat setelah surat Al-Kafirun. Berarti surat apa? An-Nasr. Kalau seorang itu di rakaat pertama membaca surat An-Nasr, maka rakaat kedua adalah surat setelah surat An-Nasr. Al-Hab. Itu kata batu syafi'iyah. Kecuali yang ada dalilnya. Kecuali yang ada dalilnya. Misalnya surat sajadah, setelah surat sajadah itu bukan surat al-insan, jauh jaraknya. Karena ada dalilnya, Nabi baca di awal surat sajadah, setelah itu jauh setelah eh, kemudian rokat kedua ngambil surat jauh. surat al-insan, maka boleh. Demikian juga dua rakaat kebelia subuh. Di, di rakaat pertama Nabi mengajarkan membaca surat Al-Kafirun. Eh, di rakaat kedua Nabi tidak membaca An-Nasr, namun baca Al-Ikhlas. Dan Al-Ikhlas ini tidak posisinya tidak langsung setelah Al-Kafirun. Namun karena ada dalil kita ikuti dalil. Dan untuk untuk yang tidak semacam ini ketika kita sholat duha atau sholat yang lain dan kita tidak mengikuti eh, eh, kita ngambil yang bebas maka kata batu syafi'iyah ya, setelah ambil satu surat maka setelah itu surat setelahnya rakaat pertama ngambil anaba ya rakaat kedua ngambil naziat rakaat fil witri fil ula demikian juga dalam rakaat rakaat witir di rakaat pertama baca sabis marabbikal a'la rakaat kedua Al-Kafirun dan rakaat ketiga Al-Ikhlas bersama dengan muawidatain al falak dan an Ini berkaitan dengan bacaan witir semacam ini. Terdapat penjelasan panjang lebar di takiknya Bu Ainain. Maka berkaitan dengan hadis tentang bacaan al-witir, maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama tanpa menyebut muawidatain. Riwayat yang kedua itu al-a'la, al-kafirun, kemudian al-ikhlas plus muawidatain. Maka berkaitan dengan e, riwayat yang pertama yang tanpa muawidatain maka itu dihatkan oleh Nasai, Ahmad dan yang lain Kemudian di halaman 98 Abu Ainain mengatakan e, dan hadis ini punya syahid penguat dari riwayatnya Ibnu Abbas, oleh Nasai, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dan kata Tirmidzi dan e, ada juga penguat dari e, riwayatnya Ali dan Aisyah. Sedangkan riwayat yang menyebutkan adanya muawidatain bersama al-ikhlas di rokaat yang ketiga. Maka ini adalah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Abu Ainin mengatakan Muqad hawala Syekh Ahmad Syakir ad-difa antah sini Tirmidzi hadis. Ya, Sa'amat Muhammad Syakir berusaha untuk memberikan pembelaan tentang penilaian Hasan Tirmidzi untuk hadis ini. Kemudian di tiga paragraf eh, tiga baris yang terakhir di tahqiqnya Abu Ainain akan tapi al hafid dalam at talqis mengatakan hadis Ibn Abbas dan hadis Ubay bin Ka'ab yang tidak menyebutkan muawidatain itu yang lebih sahih. Ibnu Jauzi mengatakan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari tambahan muawidatain. Kemudian Abu Ainain menyimpulkan pendapatnya dan pendapat yang aku mantepi adalah mengutamakan e, pendapat dua imam ini, Imam, imam Ahmad dan Yahya e, bin Ma'in dibandingkan sanat-sanat yang E, masing-masing darinya tidak lepas dari pembicaraan. Jadi e, berkaitan dengan bacaan sholat witir, maka ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan Nabi membaca e, al-a'la, al-kafirun, kemudian al-ikhlas, tok. Ya, riwayat yang kedua. Untuk riwayat yang pertama ini, maka maka hadisnya kuat, hadisnya kuat bisa diamalkan, sebagaimana penjelasan Abu Ainain, hadisnya kuat bisa diamalkan. Sedangkan untuk ayat yang kedua itu di rakaat ketiga di samping al-ikhlas dikatakan Nabi menambahi dengan al-falak dan anas. Nah, tambahan al-falak dan anas di sini diperselisihkan ulama. Ada sebagian ulama yang menghasankannya. Tadi di, disinggung, Tirmidzi menghasankannya. Ya, Sa'amat Muhammad Syakir juga membela Tirmidzi. Demikian juga dihasankan oleh Al-Albani. Tetapi sebagian ulama mendaifkan tambahan falak dan anas untuk dibaca setelah al-ikhlas untuk e, rokaat yang ketiga dalam salat witir tiga rokaat. Yang mendaifkan jadi sampaikan Imam Ahmad demikian juga Yahya bin Ma'in. Ya, berdua dua imam ini mendaifkan hadis ini. dan dia eh, dan Abu Ainain memilih pendapat Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in dan demikian juga pendapat yang dipilih uh, Aziz bin Bas beliau mendoifkan tambahan al dan Anas untuk rakaat yang ketiga sehingga cuma al-ikhlas saja meskipun beliau ditanya gimana kalau ada orang yang membacanya ya tidak apa-apa ya, dalam satu rakaat orang itu membaca lebih dari satu surat boleh-boleh saja ya. Kemudian walau khalafal mualah, seandainya orang itu menyelisih urutan yang ada, fakora suratan latali al ula, dia tidak uh, dia membaca satu surat, namun bukan surat urutan setelah surat yang pertama. Di baca surat misalnya al-maun di rakaat pertama, rakaat kedua baca surat anas. Ini yang dimaksud fakor asuratan latali al-ula atau khulafat tartib menyelisihi urutan mushaf. Okat pertama baca Anas, An okat kedua malah baca Al-Maun. Fakora suratan lalu dia membaca surat, kemudian dia membaca surat sebelumnya, maka hukumnya jazah hukumnya boleh. Namun dia melakukan khilaful aula sebagaimana di awal. Alasannya karena terdapat banyak asar yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya, Umar bin Khattab radhiallahu anhu membaca di rakaat pertama salat subuh surat Kahfi. Kemudian di rakaat kedua belum baca surat Yusuf. Akan tapi ingat sejumlah ulama memakruhkan menyelisih urutan mushaf. Diatkan oleh Ibn Abi Daud dari Al Hasan Al Basri, beliau melarang ya, membaca Al-Quran dengan menyelisih urutan mushaf. Dan dengan sanat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, ada seorang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, Inna fulanan yaka'ul Quran mangkusan. Sungguh ada orang yang membaca Al-Quran terbalik. Baca Al-Quran terbalik. Maka Ibnu Mas'ud berkomentar, Dalika mangkusul qalbi. Itulah orang yang hatinya terbalik. Kalau berdasarkan konteks yang dibawakan oleh An Nawawi, maka e, yang dimaksud membaca Al-Quran terbalik itu suratnya terbalik dari Anas, kemudian baca Al-Falak, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, kemudian seterusnya dibalik. Akan tapi ini ditakwil oleh Abu Ainain di tahqiqnya beliau mengatakan ada yuhmal eh, ini riat ini kita pahami bahasanya Ibnu Mas'ud mengingkari terbalik atau e, terbalik dalam satu surat. Kenapa kita maknai terbalik yang dimaksudkan dalam riat Ibnu Mas'ud adalah terbalik dalam satu surat? Eh, e, surat ini misalnya e, tiga ayat. Maka ayat yang ketiga dulu dibaca dan ayat yang kedua baru setelah itu ayat yang pertama. Yang terbalik dalam satu surat bukan ayat pertama, ayat kedua, kemudian ketiga, namun ayat ketiga, kedua baru ayat pertama. Kenapa fakot sabako? Karena telah lewat hadis hudaifah yang diajarkan oleh Muslim. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam satu rakaat di sholat malam Al-Baqarah, kemudian Anisa, kemudian Ali Imran. Maka dengan alasan ini Nabi tidak pernah tidak tertib uh, eh, mushab, urutan mushab, maka riat Ibnu Mas'ud dipahami dengan uh, tidak urut dalam satu tidak tertib ya, tidak urut dalam satu surat. Wa amma qira'atu surah mangkusatan min akhiriha ila awaliha. Adapun membaca surat terbalik. Ya. Dari dia baca ayat yang terakhir sampai ayat yang pertama. Nah, kalau tadi eh, cuma surat yang terbalik. Anak sokat pertama anak sokat kedua al kafirun. Maka tadi disampaikan oleh An Nawawi hukumnya jaza. Ya, hukumnya boleh. Namun kalau membacanya ini dalam baca ayat dalam satu surat, ayat yang ketiga, ayat kedua, baru ayat yang pertama. Famamnu'un an mu'akkadan. Maka terlarang dengan larangan yang keras. Karena karena dia telah menghilangkan, orang ini telah menghilangkan salah satu bagian dari atau jenis ijaz kemujizatan Al-Quran dan menghilangkan hikmah tertib ayat. Kalau cuma surat yang kebalik, maka itu menghilangkan hikmah tertib surat. Kalau ini, cara membaca ayatnya dibalik, ayat ketiga, kedua, baru setelah itu ayat yang pertama, maka menghilangkan hikmah tertibul ayat. Diatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar tabi'in, dan Imam Malik bahasanya keduanya melarang hal itu membaca membaca ayat dalam satu surat dengan terbalik. Dan sebenarnya Imam Malik mencela cara membaca semacam ini dan Imam Malik mengatakan hada azim ini perkara yang besar. Gimana kalau untuk ngajar anak-anak? Ngajar anak-anak diajari surat Anas, habis itu Falak, habis itu Al-Ikhlas. Maka Anawi mengatakan wa amma ta'libu sibyan Adapun mengajari anak-anak eh, dari akhir mushab ila awalihi kemudian baru ke depan ke depan fahasanun walaisa min hadal bab. Maka itu ada satu hal yang baik dan bukan termasuk ini. Karena ini karena untuk anak-anak ini adalah membaca Al-Qur'an untuk belajar. Sedangkan yang dilarang adalah membaca Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Yang terlarang itu membaca Al-Qur'an untuk membaca Al-Qur'an. Adapun membaca Al-Qur'an untuk belajar itu lain statusnya. Maka berkatakan bukan bab ini. Karena bab yang kita bahas adalah membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Fa'inna dzalika kiraat mutafasilah. Karena kalau orang itu ngajar anak-anak dengan dibalik, maka itu adalah bacaan yang terpisah. Hari ini anas, besok al-falak. Tidak dikatakan, kita katakan orang ini membalik surat, urutan surat. Tidak. Karena kiroahnya mutafasilah, terpisah. Hari ini anak cuma diajari anas. Besok al-falak. Besoknya lagi al-ikhlas. Enggak kita, kita katakan membalik surat. Membalik tertib surat. Membalik tertib surat itu kalau satu majelis. Nah, satu majelis membaca anas. Eh, terus kemudian dilanjutkan al-falak. Kalau cuma hari ini anas. Hari esok al-falak. Esoknya lagi al-ikhlas. Maka ini kau ayang beda-beda. Lain hari lain kiroahnya. Lain bacaannya. Fi ayamin muta'adida di beberapa hari. Di samping dalam metode semacam ini. Minta silil ifdi alaihim. Atau mempermudah, memudahkan eh, mereka, para anak-anak itu untuk menghafal. Jika diajari dari Anas, kemudian Falak, kemudian Al-Ikhlas. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini dan mengingat ini hari Jumat maka pertanyaan jawab kita tunda di hari yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.